بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa hadir salat jamaah senantiasa memperhatikan agama kita senantiasa berusaha untuk menambah ilmu yang mudah-mudahan taufik yang seperti ini terus Allah berikan pada kita hingga kita kemudian ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pembicaraan kita Insya Allah pada pagi hari ini kita bicara tentang satu di antara asma Allah yaitu Al-Kabir Al-Azim. Al-Kabir zat yang maha besar, Al-Azim zat yang maha agung. Nama Allah Al-Kabir dan Al-Azim diantaranya ada di dalam beberapa ayat yang perlu contohkan di sini. Seperti diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah al-haq wa anna ma yad'una min batil dan eh, dan sungguhnya semua yang disembah selain Allah adalah batil sesembahan yang batil wa anna Allah huwal aliyul kabir dan sungguhnya Allah al-aliyu al-kabir ayat ini sebelumnya bicara tentang ini bagaimana Allah mengendalikan alam semesta. Alam tarau Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi man yujadilu fillahi al haq wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir wa anna Allah khabirum bima ta'malun dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil Ayat sebelumnya bicara Allah tentang tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi untuk kalian wahai para hamba. Dan Allah telah mencurahkan nikmat yang lahir maupun yang batin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana curahan nikmat Allah dengan cara diantaranya menundukkan yang di langit yang di bumi sampai manusia dengan bekal kecerdasan akal yang Allah letakkan padanya bisa menguasai langit, bisa menguasai bumi dan betul-betul menampakkan nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian Allah katakan dalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Karena Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang mencurahkan nikmatnya kepada para hambanya semua nikmat para hamba itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti inilah sembahan yang hak yang punya yang bisa memberi inilah sembahan yang hak adapun sembahan selain Allah yang tidak punya yang tidak bisa memberi yang tidak menciptakan, yang tidak punya apa-apa, itu semuanya sesembahan yang palsu, sesembahan yang batil. Lalu Allah menutup kalimatnya wa annallaha wal aliyyu al-kabir. Dan sungguhnya Allah zat yang maha tinggi. Tinggi zatnya di atas arus, dan tinggi sifatnya tidak ada yang lebih tidak ada yang bisa mengguli dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama Allah Al-Azim seperti di dalam ayat wa huwal aliyul azim. Ini juga sebagaimana kemarin kita bahas Al-Ali. Wa huwal aliyul azim itu penutupan dari ayat kursi. Setelah Allah cerita tentang sekian banyak tanda-tanda ketuhanan Allah Ta'ala, Allah yang hidup, tidak mati, tidak terserang kantuk, tidak serang tidur, kemudian ilmu Allah meliputi segala-galanya, tidak ada orang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, yang semuanya menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak Lalu Allah menutup diantaranya dengan kalimat wa wal aliyul azim. Allah itu zat yang maha tinggi dan Allah itu zat yang maha agung. Yang keagungan Allah di atas seluruh para yaitu hamba. Kemudian beliau mengatakan <clears throat> wal kabir al azim. Nama Allah al kabir al azim Maknanya adalah alladzi lahul kibriya'u na'tan wal 'azamatu wasfan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat-sifat kebesaran dan keagungan. Al-kibriya segala sifat kebesaran Allah dan al-'azamah segala sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-azamah bagian dari al-kibriya. Artinya dalam sifat Allah al-kibriya itu sudah mencakup Ini keagungan Allah SWT Sehingga al-kabir lebih besar dibandingkan dengan al-azamah. Al-azamah bagian dari al-kabir. Ini seperti ditunjukkan di dalam hadis qudsi al kibriya uridai wal azamatu izari faman nazani wahidan min huma qadhabtuhu finnar Al-kibriya adalah bajuku atau selendangku baju atas pakaian atas wal azama izari dan Al-Azama adalah sarungku Barang siapa yang mereka mencabut Salah satu di antara keduanya akan aku lemparkan dia ke neraka Artinya yang pantas menyandang Al-Kibriya dan al azama hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang betul-betul Allah pemilik segala kebesaran. Allah pemilik segala keagungan. Sehingga yang paling pantas menyandang al-kibriya dan al-azamah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa al-kibriya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan al-azamah. Al-kibriya ridai, pakaian atasku. Dan al-azamah pakaian bawahku. Pakaian atas lebih mulia dibandingkan dengan pakaian bawah. Demikian penjelasan para ulama, segala kibria lebih agung dibandingkan dengan al-azamah, tapi digabungkan Allah dua-duanya dalam rangka menunjukkan tentang keagungan Allah yang mutlak. Kemudian wa ma'anil kibriya wal azamah na'uan. Makna al-kibriya dan makna al-azamah itu kembalinya pada dua macam. Pada dua perkara. Yang pertama, yarji'u ila sifatihi subhanah. Yang pertama al-kibriya wal azamah kembalinya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu jami'al ma'anil azamah wa anna law jami'a ma'anil azamah wal jalal wal quwwah wal izzah wa kamalil huwa qudrah wa si'atil ilmi wa kamalil majdi wa ghairiha min awsafil azamah wal kibriya' Yang pertama sifat al-kibriya wal azamah kembali kepada sifat Allah yaitu Allah pemilik segala keagungan Allah pemilik segala keagungan Allah pemilik kekuatan Allah pemilik izzah kewibawaan Allah pemilik kesempurnaan kudrah kesempurnaan kekuasaan Allah pemilik siatil ilmi luasnya ilmu Allah pemilik kamalul majdi kesempurnaan, keagungan, dan segala macam sifat-sifat Allah yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat al-kibriya wal azamah menghimpun semua sifat-sifat yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama ini adalah mengumpulkan semua sifat-sifat yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Izzahnya sempurna, kekuasaannya sempurna, ilmunya luas dan mendetail, keagungannya sempurna. Ini menunjukkan maknanya ke sana semuanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penyandang segala kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Wa min azamatihi di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi yadillah kahardalin fi yadi ahadina di antara keagungan Allah langit yang tujuh bumi yang tujuh ketika diletakkan di tangan Allah seperti biji sawi yang diletakkan di tangan kita yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala luasnya bumi manusia bisa mengukur atau besarnya bumi manusia bisa mengukur besarnya langit manusia bisa membuat perbandingan langit jauh lebih besar sekali dibandingkan dengan bumi. Ah, makhluk yang sangat-sangat-sangat besar seperti itu diletakkan di tangan Allah seperti biji sawi di tangan kita. Artinya menjadi sangat-sangat kecil. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan pada hari kiamat semua bumi digenggam oleh Allah. Was samawati matwiyatun biyamini. Dan langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dan maha tinggi Allah dari semua apa yang mereka sekutukan. Tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Semua makhluk itu baif, lemah dan kecil. Lalu bagaimana orang-orang musyrik itu dia menyekutukan Allah taala? Di mana akalnya orang-orang musyrik? Sedangkan Allah adalah pemilik langit dan bumi. Langit dan bumi ketika diletakkan di tangan Allah sebagaimana yaitu bisa diletakkan di tangan kita. Bagaimana Allah yang Maha Agung seperti itu kemudian disekutukan dengan makhluk yang baif, yang lemah, maka Allah tegaskan Subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari semua yang orang-orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna al-kibriya wal azamah, sekalian kembalinya kepada annahu la yastahiqu adun ats-ta'zim wal kibriya wa tamjid wa ghairuha ibad على العباد أن يؤذموه بقلوبهم wa a'malihim Kembalinya makna al-kibriya wal-azama bahwa tidak boleh seorang pun atau tidak ada yang berhak untuk diagungkan dengan sebenar pengagungan dimuliakan dengan segala dengan segenap pemuliaan tidak ada yang punya hak untuk diagungkan seperti itu kecuali hanya Allah taala karena Allah yang maha agung dan Allah satu-satunya yang memiliki keagungan seperti itu maka agungkanlah Allah jangan sekutukan Allah dalam pengagungan Sebagaimana Allah pemilik keagungan yang hakiki, maka hendaknya kita mengagungkan Allah sebagaimana keagungan Allah Ta'ala yang tanpa ada bandingnya. Maka kewajiban hamba adalah memberikan pengagungan yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Baik dengan ucapan lisannya, baik dengan hatinya, maupun dengan amal perbuatannya. Lalu beliau terangkan wadalika fi juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wa dhulli lahu wal khauf minhu oleh karena itulah seorang hamba dia benar-benar akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mengenal Allah dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bisa merendahkan diri menghinakan diri di hadapan Allah dan dalam rangka untuk betul-betul bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini di antara buah ketika seorang dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengagungan wa min Di antara bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala setelah dia mengetahui bagaimana agungnya Allah Allah pemilik langit dan bumi semuanya dalam genggaman Allah Allah menerangkan tentang berbagai macam keagungannya di antara buah yang muncul hendaknya seorang hamba dia mengagungkan Allah di antara bentuk pengagungan Allah satu ayyutaa fala Hendaknya dia hendaknya Allah zat yang ditaati dan tidak dimaksiati. Karena Allah pemilik keagungan yang dia tidak bisa keluar dari wilayah keagungan Allah taala. Bagaimana dia akan maksiat kepada Allah yang mampu menimbulkan segala perkara kepada hambanya yang berkuasa penuh kepada para hambanya bagaimana hamba yang baif? yang lemah, yang kekuasaannya total di tangan Allah, lalu dia sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang bagaimana caranya agar tidak bermaksiat kepada Allah taala. Kata Ibrahim bin Adam diantaranya kalau anda ingin bermaksiat satu ini jangan makan rezekinya Allah taala. Kalau enggak makan rezekinya Allah terus makan rezekinya siapa? Sedangkan semua rezeki adalah total datanya dari Allah taala. Bagaimana Anda maksiat kepada Allah sedangkan Anda menikmati fasilitas totalnya itu semuanya dari Allah taala? dari udara yang kita hirup, dari mata kita bisa melihat, dari telinga kita bisa mendengar, dari kesehatan yang kita dapatkan, sehingga semuanya bisa terasa enak. Dari kita punya rumah, punya mobil, punya eh, ini segala macam fasilitas, itu semuanya total pemberian Allah wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Bagaimana Anda menikmati totalitas fasilitas dari Allah, lalu fasilitas Allah itu Anda gunakan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Kedua, kalau kamu mau maksiat kepada Allah Ta'ala, maka lakukan di tempat yang bukan tempatnya Allah Ta'ala tempatnya siapa terusan padahal semua langit dan bumi adalah milik Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dari Jombor pindah ke Bantul milik Allah juga mau pindah ke Jakarta milik Allah mau pindah ke luar negeri milik Allah pindah ke planet Mars milik Allah lalu mau pindah ke mana semua tempat milik Allah Ta'ala Bagaimana anda bermaksiat kepada Allah Sedangkan semua wilayah miliknya Allah Ta'ala Yang ketiga Kalau anda ingin maksiat kepada Allah Ta'ala Lakukan Di tempat Yang Allah tidak melihat Oh Allah nggak tidur Allah nggak ngantuk Allah melihat baik dalam keadaan digelap atau diterang sama saja bagi Allah. Gak ada yang gaib bagi Allah. Gak ada yang terhalang bagi Allah. Allah melihat semua keadaan makhluk. Yang zahirnya apa, yang batinnya pun lihat apalagi yang zahirnya. Bagaimana kita maksiat sedangkan kita dilihat oleh Allah Ta'ala kita saja kalau sedang maksiat ada kucing menteleng, gimana? Ada kucing menteleng di depan kita, kita maksiat. Risih. Di pengkolan lungo. Bahkan ketika Zulaikha ingin maksiat, ada patung, patungnya dikerukup. Patung benda mati dikerukup biar nggak lihat Bagaimana malu dengan makhluk dan tidak malu dengan Allah? Bagaimana dia merasa aman ketika nggak dilihat makhluk, sedangkan Allah melihat apa yang dia lakukan? Kalau kita sedang maksiat dilihat bos, kita karyawan. Semuanya gaji dari bos. Lalu tahu-tahu kita maksiat di depan mata bos dilihat bos hampir-hampir nggak akan ada yang melakukannya. Ini bukan hanya gajinya yang dari Allah total, semua dari Allah dan Allah melihat persis, nggak tersembunyi bagi Allah. Bagaimana kita melakukan perbuatan maksiat dengan kesadaran penuh bahwa Allah melihat kita. Yang keempat kata dia Kata beliau, kalau kamu ingin maksiat, coba kamu renungkan kira-kira ketika datang malaikat maut bisa nego enggak? Untuk bisa mengundur saja kematiannya bisa bertobat, agar ketika maksiat malaikat mau datang totok-totok sebentar malaikat tak taubat dulu. Enggak bisa. La yastakdimuna satan wa la yastakhirun. Ketika ajal itu datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Dan malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang tidak maksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan, dan malaikat enggak tuyan sogok dikasih amplop segepok oh nggak malaikat nggak makan duit dan nggak butuh sehingga tidak ada di antara kita yang bisa minta undur kepada malaikat ketika ya ini malaikat maut datang untuk menjemput yang kelima kalau kamu mau siap renungkan saat kamu akan diseret malaikat dilimparkan ke jahanam apa apa Anda bisa merengek-rengek kepada malaikat sehingga dia luluh? Gak jadi menyeret Anda dilemparkan ke jahanam dan tidak akan bisa dan tidak akan terjadi. Malaikat kata Allah, alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka itu penjaga-penjaga neraka adalah malaikat yang hilal malaikat yang kasar, yang syidat, yang keras, gak peduli dan tidak ada rasa kasihan kepada orang yang akan dilemparkan ke dalam jahanam. Renungkan lima hal ini. Silahkan kalau anda ingin bermaksiat, tapi renungkan lima hal tersebut. Apakah kira-kira anda masih masih nyaman melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? wa min ta'dhimihi di antara bentuk pengagungan kepada Allah taala ayyuzkara fala yunsa Allah yang senantiasa yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan orang sering mengingat seseorang diingat terus apalagi kalau sedang dia tergila-gila cinta turu diingat melaku, diingat ngapa-ngapain, diingat baca buku yang kelihatan gambarnya yang dia sedang ingat-ingat sehingga tergambar terus, diingat terus, sering-sering disebut. Sering-sering dia sebut. Bicara apapun menyebut apa yang dia cintai itu. Diingat terus tidak dia lupakan. Kenapa sih? Kok dia suka mengingat-ingat? Kenapa kira-kira? Ya karena dia merasa hati dia mendapatkan sesuatu dengan orang yang diingat terus itu. Kayak mendapatkan kenyamanan, keuntungan besar, padahal itu baru sekedar khayalan. Khayalan yang kalau ketemu beneran itu itu orangnya terkadang nyebelin terkadang membuat kita juga susah tapi selalu nempel di hati padahal itu campur-campur sebel dan campur-campur macam-macam Bagaimana Allah yang kalau kita mencintai keuntungannya total Allah yang menjamin segala-galanya yang ubun-ubun kita di tangan Allah lalu kita lupakan Allah Subhanahu wa taala maka di antara bentuk pengagungan kepada Allah itu adalah Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan oleh karena itulah Mas sekalian Allah ketika menyebut ciri ulul albab bagaimana Siapa itu ulul albab? alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ulul albab ada orang yang cerdas yang akalnya cerdas siapa itu orang yang senantiasa ingat kepada Allah baik dia berdiri baik dia duduk baik dia berbaring alias dalam seluruh situasi dan segala keadaan dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala kita ini aktivitasnya kalau nggak berdiri duduk delosor berbaring itu sekarang kita duduk nanti berdiri tuh jalan-jalan jalan juga berdiri segala macam nanti waktu tidur berbaring semua keadaan seperti ini bagaimana dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Tidak dia lupakan Allah Ta'ala. Ini diantara bentuk pengagungan kepada Allah karena totalitas segala nasib kita itu di tangan Allah dan kita mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Bagaimana yang kita butuhkan tidak kita ingat? Wa yushkara fala yukfar. Di antara bentuk pengagungan Allah Ta'ala adalah Allah senantiasa disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari. Apalagi nikmat Allah yang tidak putus-putusnya kita dapatkan, detik-detiknya nikmat Allah terus mengalir kepada kita. Jantung kita ini satu detik berapa kali detaknya? Gak tahu. Terus yang menggerakkan jantung ini siapa? Allah atau kita? Kita pakai mikir nggak untuk supaya jantung itu berdetak? Mikir baru berdetak, bahaya. Kita tanpa mikir jantung kita terus bergerak berdetak. Dan itu dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan karunia Allah Ta'ala. Bagaimana nikmat Allah yang kita terima setiap detik lalu kita lupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita syukuri nikmat yang kita syukuri yang kehidupan kita tergantung mutlak kepada ini pemilik nikmat ini. Yang syukur itu rukunya berapa ikhwan? Tiga. Satu, hati kita mengakui kalau nikmat itu betul-betul datang dari Allah Ta'ala. Ini nikmat pemberian Allah Ta'ala. Kedua, Lesan kita mengucapkan kalimat syukur ini alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah taala. Kemudian, wa min ta'dhimihi wa ijlalihi di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah ayyahda'a li awamirihi wa syar'ihi wa hukmihi dia tunduk patuh terhadap perintah syariat Allah dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini diantara bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita tidak bisa menolak ya ini hukum-hukum Allah yang Allah letakkan pada kita karena mau nggak mau kita pasti akan ya ini berjalan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala hendaknya dengan syariat Allah kita juga bagaimana kita tunduk setunduk-tunduknya ada hukum kaunia, ada hukum syariah hukum kaunia ini ketundukan kita nggak diberi pahala yang hukum syariah ini ketundukan kita diberikan pahala hukum kaunia, contohnya kita mau tidak mau itu akan berjalan menjadi tua Mau nggak mau, pakai mikir nggak mikir, mau kita usaha apapun supaya nggak tua nggak bisa. Terus umur berjalan, kita tua sendiri. dicar kayak gitu aja tua Dewi. Karena umur melaku terus, jalan terus. Nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada yang bisa menolak. Hukum Allah ini sifat yang sifatnya kauni. Ah, Allah punya hukum syar'i yang sifatnya agama yang kalau kita tunduk kita dapat pahala kita tidak tunduk kita dihadapkan dengan azab mestinya kalau kita mengagungkan Allah kita akan tunduk dan patuh kepada hukum Allah SWT yang sifatnya syar'i kalau kita menyadari Allah maha sempurna Allah memiliki hukum syar'i Allah memerintahkan kita tunduk maka mestinya kita tunduk kepada hukum Allah yang sifatnya syar'i kemudian wa min ta'zimih di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah ta'zimu ma'azamahu wa taramahu min zamanin wa makanin wa ashkhasin wa a'malin di antara bentuk pengagungan kepada Allah itu adalah mengagungkan apa yang diagungkan Allah, apa yang dimuliakan Allah, baik itu yang sifatnya zaman, waktu, makan, tempat, ashas pribadi. Zaman. Contoh mamanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang Allah muliakan. Yang Allah ini agungkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tentang bulan Ramadan dari sisi pahalanya, sisi keistimewaan tentang ada waktu Lailatul Qadarnya. Intinya bulan ini bulan yang sangat diagungkan Allah taala. Ah kita kalau betul-betul mengagungkan Allah, agungkan pula waktu yang diagungkan Allah taala. Jangan Anda anggap Ramadan dengan bulan selain Ramadan sama. Dianggap sama. Sehingga tidak tergerak beramal yang lebih, tidak takut dengan maksiat di bulan Ramadan dia anggap sama waktu Ramadan dengan di luar Ramadan. Ini namanya tidak mengagungkan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan diagungkan oleh Allah Ta'ala. Allah semuanya sama hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Podok 24 jam itu dalam pandangan anda Allah yang membuat waktu Allah yang mengklasifikasi waktu Allah yang meletakkan kutam-kutam khusus apa kata Allah wa yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memilih-milih di antara makhluk. Di antara 24 jam yang Allah ciptakan ada waktu yang Allah pilih sepertiga malam yang terakhir. Di antara satu pekan Allah pilih ada hari Jumat. Di antara satu tahun yang Allah pilih bulan Ramadan. Di antara Ramadan yang sudah Allah pilih ada malam Lailatul Qadar. Ini semuanya pilihan Allah dan itu haknya Allah taala. Maka apa yang Allah telah agungkan hendaklah kita agungkan. Demikian pula wa makan kita mengagungkan tempat yang dimuliakan Allah taala. Mekah dan Madinah. Satu di antara tempat yang dimuliakan Allah sehingga mendapatkan predikat predikat ini tanah haram, biladul haram, negeri haram. Yang Allah meletakkan hukum-hukum khusus di kedua tempat ini. Baik secara pahala maupun dosa. Kalau anda total mengagungkan Allah, agungkan tempat yang diagungkan Allah Ta'ala. Masjid dengan WC berbeda. Masjid tempat yang diagungkan Allah Ta'ala tempat untuk dia tasbih, takbir, tahmid, baca Quran, mendekat kepada Allah, untuk dia disebut-sebut nama Allah. Masih tempat yang Allah muliakan, walaupun tukang yang bangun sama, untuk bangunnya sama, keramiknya sama, tapi satu jadi WC, satu jadi masjid, nggak boleh masjid dianggap WC. Sehingga pelakuannya mesti berbeda. Apa yang diagungkan Allah, maka agungkanlah. Itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashas pribadi, nabi dimuliakan Allah, ulama dimuliakan Allah, orang tua dimuliakan Allah, apa yang dimuliakan Allah muliakan. Sehingga ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ibadatu ruhuha ta'zimul bari wa takbiru ibadah itu rohnya adalah pengagungan makanya sekalian kalau sudah tidak ada rasa pengagungan maka dia tidak peduli segala, dengan segala macam mau nginjek Quran mau mencaci maki Nabi dan para sahabat, mau mencaci maki para ulama, kalau tidak ada pengagungan gak ada masalah. Mau bilang eh, mau bilang anjing hu akbar gak ada masalah. Karena sudah ketika sudah tidak ada rasa pengagungan, tidak ada rasa pengagungan, mau kafir, mau musyrik, mau munafik, mau maksiat, gak ada masalah ketika tidak ada rasa pengagungan lagi. Maka ketika Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam mengomentari tentang kaumnya yang penentangannya itu sangat keras kepada Nuh. Apa kata Nabiullah Nuh? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kalian memang malakum la tarjuna lillahi qara kata Nuh. Malakum lakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang kaum yang benar-benar tidak mengagumkan Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, orang yang mereka tidak mengagumkan Allah, enggak ada masalah apapun mau tampil kafir, musyrik, nifak, bid'ah, maksiat, enggak ada kekhawatiran apapun. Gak ada rasa takut apapun. Karena dia tidak merasa tidak pernah, tidak merasa perlu mengagungkan Allah. Gak merasa ada kepentingan mengagungkan Allah Taala. Kenapa kita kalau meletakkan Quran gak kita letakkan sembarangan kayak meletakkan koran-koran karena kita mengagungkan Allah Quran ini adalah isinya kalamullah kenapa kita mesti selalu kalau dipanggil dengan azan kita segera berangkat ke masjid karena kita mengagungkan Allah. Kenapa? Ketika kita ini terdorong untuk maksiat kita berhenti, kita tahan untuk tidak maksiat karena kita mengagungkan Allah. Karena pengagungan kita kepada Allah, maka kita pun mesti punya tindakan-tindakan menghormati, memuliakan, mengagungkan apa yang diagungkan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, kuncinya itu pada pengagungan, ada pengagungan atau enggak. Sama, kalau untuk urusan bola, enggak ada waktu disempat-sempatkan. Untuk urusan mungkin enggak ada waktu disempat-sempatkan. Enggak ada duit pun direwangi maling kadang-kadang atau nipu orang tua, nipu temannya, atau mungkin jual apa yang bisa dia jual. Kenapa? Karena ada rasa mementingkan, mengutamakan, ada rasa pengagungan. Sehingga kalau waktu ya disempat-sempatkan, kalau apa ya di eh, diada-adakan, nggak ada diada-adakan, Pokoknya untuk sesuatu yang dia agungkan memuliakan, pokoknya diusahakan. Kalau untuk pengajian, nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak sempat. Untuk salat, aduh sibuk, baru sibuk, sibuk praktek, sibuk jualan, sibuk macam-macam. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu semuanya nggak ada waktu, nggak sempat segala macam sesungguhnya yang rahasianya di mana sih? Sebenarnya ada enggak pengagungan Anda? Itu aja. Ada enggak rasa pengagungan Anda? Kalau memang tidak ada rasa pengagungan, maka Anda akan remehkan semuanya itu. Anda tidak akan mengangkat, Anda tidak akan berbuat apapun, Anda akan remehkan. Karena memang tidak ada pengagungan ada pengagungan baru dia betul-betul perhatian. Sehingga adanya perhatian dan tidak ada perhatian itu adalah berkaitan dengan adanya pengagungan atau enggak. Disinilah seorang mukmin yang dia bersalah walaupun sekecil apapun itu kayak luka yang pedes. Luka yang pedes. Saraf imannya itu masih hidup. Sehingga maksiat sekecil apapun itu perih bagi dia. Apalagi sampai meluwek. Kesilet, oh perih. Apalagi sampai kemudian kepecok sehingga meluwek. Akan sangat lebih pedih lagi. Kita pernah sampaikan di antara sekalian seorang wanita ghamidiyah yang terjatuh dalam zina. Ah, syarat imannya masih utuh. Masih normal. Masih sehat. Ternyata imannya, api imannya membakar perasaan dosanya itu. Maka dia datang kepada Nabi ya Rasulullah ini. Ya Rasulullah, aku telah terjatuh dalam perzinaan. Maka sucikan aku ya Rasulullah. Nabi pula balik melengos. Sampai akhirnya Nabi katakan pulanglah. Tunggu sampai bayi Anda lahir. Berapa lama ikhwan? Sembilan bulanan. Kita ke sembilan bulan. Sudah lahir, ternyata masa sembilan bulan itu api imannya tidak meredup. Tetap menyala, membakar perasaan dosanya, maka dia bawa bayi ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah lahirkan bayi ini tohir nih." Dia tahu kalau rajam itu dia akan diberengkolangi pakai eh, batu yang tidak besar dan tidak kecil sampai mati. Dia tahu. Tapi dia datang mesti dengan cara begitu dalam rangka untuk bisa disucikan. Kata Nabi, pulanglah sampai kamu asuh bayi Anda sampai selesai pengasuhan, sampai selesai apa namanya? Menyusui. Iya. Berapa tahun, Ikhwan? Dua tahun. Lebih panjang lagi. Kalau si wanita ini ingin melarikan diri gampang, gampang lari ke Eropa atau lari kemana itu. Gampang. Tapi ternyata dua tahun ini, oh masang tidak sebentar, api imannya membara tidak berkurang. Maka setelah bayi ini selesai disusui, dia bawa kepada Nabi dalam keadaan dia bawa bisa sudah bisa makan mandiri. Ya Rasulullah, ini bayi sudah aku susui dan sudah bisa makan sendiri mandiri. Tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Mas kalian, apa sih yang mendorong si wanita ini sampai dia bolak-balik kepada Nabi untuk minta disucikan karena rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Adanya rasa pengagungan kepada Allah. Seandainya dia tidak ada rasa pengagungan kepada Allah, maka tentu justru mencari bagaimana bisa selamat dari hukuman. Lain dengan orang yang mereka sudah tidak ada syarat imannya. Kalau sudah mati syarat kulit itu, apalagi dicubit, mbok ya digorok juga tidak terasa sakit. Kalau sudah mati syarat imannya itu, gak ada yang namanya itu luka nyesel maksiat, gak ada luka-lukanya, gak ada perih-perihnya, gak ada. Bahkan bisa jadi bangga dengan maksiatnya itu. Maka ada orang maksiat besar, tapi dia bisa ngakak-ngakak, bahkan dia berbangga dengan maksiatnya itu. Ini karena saraf imannya mati, sudah mati. Maka roh ibadah itu ada pada takzim, ada pada rasa pengagungan. Walihada syuriatit takbir, takbirat, fis Oleh karena itulah setiap kita salat ini disyariatkan untuk awalnya takbir Allahu Akbar supaya kita betul-betul mengingat keagungan Allah dan pindah dari gerakan ke gerakan dengan Allah Akbar agar benar-benar kita mengingat keagungan Allah Akbar Allahu Akbar Akbar min kulli syai' Allah lebih agung lebih besar dari segala-galanya tapi sayang ini kalimat sekedar kalimat Rata-rata sekedar kalimat Kalau sudah selesai salat Segalanya lebih agung daripada Allah Dan agama Sehingga semua haram Lep, lep, lep, lep, lep Muharamat semuanya dilep Dengan enak Dengan nyaman Kemudian dunianya lebih besar dari yang lainnya Pangkatnya lebih besar daripada agamanya sehingga pengagungannya bukan kepada Allah, pengagungannya kepada dunia, uang, jabatan, ketenaran, ketokohan. Ternyata ini akbar min dinihi, akbar min Allah, sehingga dia menangkan jabatan, menangkan hartanya, menangkan ketokohannya, menangkan kekuasaannya. Kenapa? Akbar min Allah. Ini dianggap lebih gede dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Lain dengan sahabat, yang benar-benar akbar kalimat Allahu Akbar itu sudah mendarah mendaging sehingga mau anak dikorbankan suami dikorbankan harta dikorbankan nyawa dikorbankan dia persembahkan karena sudah mendarah mendaging rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala bahkan takbir ini mengiringi semua ibadah seperti diantaranya Selesai kita ini puasa 30 hari di bulan Ramadan atau 29 hari. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum. Agar kalian menyempurnakan hitungan puasa kalian. Lalu kalian agungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah telah berikan pada kalian. Pada waktu korban, Allah juga katakan ini <coughs> litukabbirullaha ala ma Allah salah bicara korban, lalu Allah katakan agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak mentauhidkan Allah, orang tidak taat kepada Allah. Ini karena roh pengagungannya itu yang tidak ada. Maka Nabi pernah bertanya kepada Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulunya Nasrani. Kemudian pindah ke dalam Islam. Sebelum jadi Muslim, Nabi pernah tanya kepada Adi bin Hatim, "Ma yufirruka an taqula la ilaha illallah fal ta'lam min ilahin siwallah?" Kata Nabi, wai Adi, kamu lari dari mengucapkan la ilaha illallah. Artinya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa memangnya kamu tahu ada ilah selain Allah, ada sembah selain Allah, kata di la, enggak. Lalu Nabi bicara, ngobrol lagi kepada bin Hatim, lalu Nabi sampaikan lagi, Innama tafiru antakula, antakula Allahu Akbar, wa ta'lamu syai'an akbar minallah, ya adi. Kamu lari dari mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Apa memangnya ada yang lebih gede dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Kata D nggak ada. Sehingga orang ketika dia menolak untuk mentauhidkan Allah, menolak untuk taat kepada Allah, itu pangkal rahasianya itu karena di sini tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena telah sekalian, penyakit atau hakikat seorang hamba telah kita sampaikan hakikat seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling menyadari tentang kehinaan dirinya tentang kelemahan dirinya maka Allah sangat mencintai hamba yang inkisarul kalbi yang hatinya itu remuk redam dia bersimpuh total dia delosor di hadapan Allah bersimpuh di hadapan Allah sehingga merasakan kinaan dirinya. Hamba yang paling Allah benci, hamba yang paling ini Allah murka kepadanya, hamba yang menunjukkan dirinya sombong, angkuh. Yang keangkuhan kebesaran itu hanya milik Allah. Makhluk ini baik dan lemah. Walaupun dia konglomerat, walaupun dia jenderal, walaupun dia penguasa besar, tapi dia lemah, baik, nggak punya apa-apa, dicabut Allah, nggak bisa apa-apa. Bagaimana dia sombong dan angkuh? Ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah Swt. Maka sekali lagi bahwa poros Ini sumber segala bentuk kedurakan hamba karena tidak adanya pengagungan kepada Allah karena tidak menganggap Allah akbar min kulli syai. Sekalian ini yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa bisa mendekat kepada Allah dengan kita menyempurnakan dengan kita senantiasa belajar karena kebutuhan kita kepada ilmu sungguhnya kebutuhan yang paling mendasar melebihi kebutuhan kita kepada makan, minum dan pakan tarikan nafas kita karena terputusnya kita dari kebutuhan itu semuanya hanya mati jasadnya tapi terputusnya kita dari ilmu ini akan mengantarkan kita orang yang binasa, celaka sepanjang masa yaitu kehidupan setelah kematian kita. Semoga Allah Ta'ala selantiasa membimbing kita semuanya untuk memiliki semangat beragama, mendekat kepada Allah sampai kita kembali dalam keadaan khusnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadu wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh